Yaitu gejala-gejala tarikan-tarikan yang banyak menyeret anak-anak muda kepada pemahaman-pemahaman ekstrim yang menyimpang dari sunnah. Sehingga panitia mengusulkan untuk membahas bagaimana membentengi kaum muslimin khususnya para pemuda dari pemahaman-pemahaman sesat yang menyimpang yaitu khususnya radikalisme dan terorisme. Kaum muslimin yang saya hormati. Tadi siang saya berkhutbah tentang masalah sabar. Ternyata di antara bentuk-bentuk sabar di antaranya adalah sabar untuk tetap di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara bentuk sabar adalah sabar di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan menyimpang ke kanan, jangan ke kiri. Jangan berlebihan melampaui batas dan jangan pula sebaliknya berkurang-kurangan al Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Ighathatul Lahafan dan juga dalam kitab beliau Ad-Da'u wad-Dawa menyatakan bahwa syaitan ketika menggoda manusia dari dua sisi. Melihat bagaimana kecenderungan orang tersebut. Apakah kecenderungannya pada ikdam atau ihjam? Ehdam itu maju, ehjam itu mundur. Kemana kecenderungannya? Kalau kecenderungannya malas mengamalkan ibadah, kalau kecenderungannya dia malas untuk beramal saleh, maka akan diseret kepada ehjam. Diajarkan oleh dia pemahaman-pemahaman sesat yang serba boleh, yang serba gampang, yang dijuluki dengan al-ibahiyah. Semuanya boleh. Mau zina yang penting asal saling ridho tidak apa-apa. Mau khomer yang penting kalau kamu sudah sampai tingkat tertentu tidak apa-apa. Mau apapun ibahiyah, semuanya dibolehkan. Sebaliknya, kalau orang itu kecenderungannya beribadah, beramal, mengerjakan amalan soleh, syaitan menggodanya dari sisi lain. Kurang. Apa yang kamu kerjakan itu sedikit sekali. Kurang itu. Ditambah lagi. Masih kurang. Ditambah lagi. Masih kurang. Sampai melampaui batas. Lihat ikhwanifidina azakumullah. Kalau kecenderungannya malas, dihalang-halangi. Sudah nggak usah, nggak perlu. Cocok. Klop sama orang-orang malas. Terbawa oleh syaitan untuk tidak beramal ibadah. Sebaliknya yang sedang semangat dijongklokkan oleh syaitan. Maju terus kurang itu sedikit sekali kamu beribadah. Terus lagi, lagi sampai melampaui batas kebablasan. Kaum muslimin yang saya hormati. Maka ini yang saya akan bahas, yang kebablasan ini tadi. Alias ekstrim, melampaui batas. Sehingga kesesatan ada dua macam. Ada ifrat, ada tafrit. Ifrat itu berkurang-kurangan, tafrit itu berlebih-lebihan. Atau istilah mereka sekarang ini ekstrim kanan sama ekstrim kiri. Ekstrim kiri menentang agama sama sekali. PKI misalnya, komunis, ateis, atau yang menentang agama sama sekali. Ekstrim kiri. Ekstrim kanan, yang kebablasan dalam beragama, sunnah dianggap kurang, kecil. Ah, sahabat ini tidak beres. Para sahabat dicerca, kurang berani. Kenapa? Karena dia ekstrim. Dan subhanallah, muncul dua jenis ini di akhir-akhir khilafah para sahabat. Muncul kelompok-kelompok yang demikian di akhir-akhir masa khulafah Rashidin yaitu di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan dimulai cikal bakalnya di zaman Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu ketika tidak merasa puas dengan kepemimpinan seorang khalifatur Rashid yang dipuji oleh Rasulullah SAW yaitu Uthman ibn Affan sahabat yang mulia, yang paling mulia di antara seluruh manusia setelah Rasulullah, setelah Abu Bakar, setelah Umar adalah Uthman radhiyallahu taala anhu. Tetapi karena keekstriman mereka, mereka anggap Uthman tidak adil, tidak becus, nggak beres. Harus diturunkan dengan paksa. Atau kita bunuh, kata mereka. Dan subhanallah, qaddarallahu wa ma syaa fa'al qadarullah wa ma syaa fa'al takdir Allah pasti terjadi Uthman terbunuh radhiyallahu taala anhu oleh para demonstran yang ekstrim oleh para demonstran yang mereka latar belakangnya muslimi tetapi subhanallah sampai tega-teganya mereka membunuh seorang khalifah seorang sahabat yang mulia yang dipuji oleh Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah malu kepadanya bagaimana aku tidak malu malaikat malu kepadanya kepada Uthman ibn Affan Ikhwani fi din a'azzakumullah kaum muslimin yang saya hormati bagaimana bisa terjadi kok adanya para demonstran yang demikian ekstrimnya menghalalkan darah seorang sahabat yang mulia berawal dari kebodohan. Kedangkalan pemahaman mereka terhadap agama. Sehingga Rasulullah SAW sudah menggambarkan. Nanti akan muncul satu golongan. Yaqra'una al-Quran la yujawizu hanajirahum. Dalam Bukhari dan Muslim akan muncul satu golongan kata Nabi yang membaca Al-Quran tetapi tidak melewati kerongkongan mereka. Tidak masuk ke hati. Tidak dipahami dengan hati mereka. Hanya di lisan. Yaqra'un Al-Quran la yujawiz hanajirahum. Dan di dalam hadis yang sama dengan lafat-lafat yang lain, disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam, saya khuruj qaumun Fi akhir zaman akan muncul satu kaum nanti di belakang-belakang zaman. Sufaha al-ahlam ahdathul asnan. Hudatha al-asnan wa sufaha al-ahlam. Akan muncul golongan yang muda-muda umurnya dan dangkal ilmunya. Ini dua ciri. Pertama muda-muda. Apa enggak ada Orang ekstrim yang tua, ya mungkin ada. Tua-tua keladi. Semakin tua semakin jadi. Tetapi keumumannya anak muda. Lima, ada Mengapa demikian? Karena anak muda itu emosionalnya lebih tinggi dari otaknya. Kebanyakan. Illa man rahimah rabbuh. Kecuali dirahmati oleh Allah. Main sikat. Nggak sabar. Kalau orang tua sudah mulai sabar sudah mikir panjang. Kalau anak muda, bahkan dalam kejelekan saja mereka berani. Bahkan dalam beberapa maksiat mereka berani. Kadang-kadang keberanian mereka tidak tersalurkan. Kebut-kebutan, motor, dalam geng motor. Coba siapa yang berani bunuh orang tanpa sebab. Kalau sudah berani bunuh orang hebat. Anak-anak muda. Maka mereka inilah yang sering terseret oleh fitnah-fitnah khawarij atau fitnah-fitnah kelompok ekstrim. Kamu kalau berani jangan di geng motor, ayo berjihad. Indah sekali kata-katanya, jihad, fisabilillah. Ternyata melawan muslimin ternyata membunuh muslimin, ternyata mengacaukan negeri muslimin, ternyata membuat resah kaum muslimin, membuat takut kaum muslimin. Lemah yang disebut jihad. Kalau yang gelisahnya muslimin, yang takutnya muslimin, yang korbannya muslimin, yang macetnya muslimin kena bom. Yang dituduh, yang dicurigai muslimin. Yang dihalangi akhirnya gerakan dakwahnya kaum muslimin akibat perbuatan mereka. Ratap tangis di Aljazair sudah berakhir. Jangan dimulai lagi di Indonesia. Aljazair itu mereka dulunya kajian-kajian Islam, kajian kitab itu semarak di semua masjid, bahkan di masjid-masjid pemerintahan, di kantor-kantor. Salat jamaah penuh. Tapi setelah mereka mengangkat senjata melawan penguasa, setelah itu sepi masjid, nggak ada yang berani ke masjid. Kajian susah. Apakah itu hasil jihadnya? Khonifidina azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah mengisyaratkan ketika seorang datang dan ekstrim emosional. Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam, Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah membagi pampasan perang dengan adil, bahwa ini bagikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam sebagai muallafati qulubuhum berikan pada fulan 100 ekor unta pada fulan 100 ekor unta pada fulan 50 ekor unta pada fulan 50 ekor unta pada muallafat Kebetulan mu'allafatu qulubuhum ini adalah orang-orang Quraisy. Ternyata muncul satu orang dengan emosional, dengan marah. Diriwayatkan otot lehernya terlihat. Matanya melotot, wajahnya memerah. Dan menyatakan, Ya Muhammad, i'dil. Wahai Muhammad, berbuat adillah engkau. Sungguh engkau membagi dengan tidak adil. Siapa yang disalahkan? Rasulullah SAW. Ekstrim. Engkau tidak membagi dengan adil. Engkau hanya kecenderungannya kepada Quraisy karena itu adalah kaummu, bangsamu. Astagfirullah, astagfirullah. Sahabat yang mulia, yang cinta pada Rasulullah SAW langsung marah. Ya Rasulullah, da'li aqtuluh, biar aku bunuh dia. Kata Nabi, jangan. Biarkan. Saya khruju min dhi'i hadha. Akan keluar dari model manusia sejenis ini. Satu kaum yang membaca Al-Quran. Tetapi tidak melewati kerongkongannya. yang Yamruquna minal Islam muruqa sahmi minar ramiyah. Menyimpang dari Islam, keluar dari Islam. Seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Tembus. Karena ekstrimnya yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal authan membunuh kaum muslimin dan membiarkan orang-orang penyembah berhala membiarkan orang-orang kafir diucapkan oleh Rasulullah SAW akan keluar dari punggung orang ini dari turunan orang ini manusia-manusia yang dangkal ilmunya kalau baca Quran tidak sampai ke dalam hatinya, hanya sampai di kerongkongan yang nggak lewat dari sana. Dan sampai menumpahkan darah kaum muslimin. Maka ketika seorang sahabat yang mulia pertama kali dibunuh adalah sahabat Uthman ibn Affan. Maka mereka para sahabat melihat jangan-jangan ini yang dimaksud oleh Nabi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di zaman Ali Ibn Abi Talib mulai lebih ekstrim lagi. Mereka berkata ini tokoh-tokoh kita ini semuanya kafir harus dibunuh. Ali bin Abi Talib harus dibunuh. Muawiyah harus dibunuh. Amr bin As harus dibunuh. Abu Musa al-Ash'ari harus dibunuh. Mereka semuanya harus mati. Mulai. Ekstrim yang berikutnya atau keekstriman berikutnya berlanjut. Tetapi qadar Allah atau qadarullah wa syaa fa'al. Takdir Allah bahwa apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Ternyata yang terbunuh adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. bagaimana mereka tidak mengkafirkan Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang tadi dan kemudian mendengar pula Rasulullah bersabda, "La in adraktuhum aw la in adraknahum laqatalnahum qatla adin wa iram." Kalau aku sempat menemui mereka, aku akan perangi mereka. Maka Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah melihat bahwa ini perintah dari Rasulullah SAW. Kalau muncul kelompok ini, sudah perangi. Maka Ali menyatakan mereka ini sudah mengganggu kaum muslimin sudah memerangi kaum muslimin, membunuh kaum muslimin, mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Perangi mereka. Maka para sahabat menjadi pasukannya, Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpinnya, dan kemudian diperangi mereka. Sehingga mereka jadikan Ali bin Abi Thalib sebagai target. Dikafirkan dan dihalalkan darahnya. Kaum muslimin yang saya hormati. Dalam lafaz lain disebutkan hadisnya dengan kalimat yakhruju qaumun min ummati akan keluar satu kaum dari umatku. Ummatul ijabah. Ummatul ijabah adalah umat yang mengaku muslimin. Yang menerima ajaran Rasulullah pada awalnya. Tetapi kebablasan ekstrim sampai mengkafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darah kaum muslimin. Kata Nabi, akan muncul kaum tersebut. Laisa qira'atikum ila qira'atihim bisyai. Wala salatukum ila salatihim bisyai. Wala siyamukum ila siyamihim syai. Salat kamu dibandingkan salat mereka, gak ada apa-apanya. Padahal dimaksud sahabat. Ibadah kalian dibandingkan ibadah mereka, gak ada apa-apanya. Puasa kalian dengan puasa mereka tidak ada apa-apanya. Bacaan kalian dengan bacaan mereka tidak ada apa-apanya. Yaqra'un al-Quran yahsabunahu annahu lahum wa huwa alaihim. Membaca Al-Quran mengira kalau itu mendukung mereka. Padahal justru menyalahkan mereka. Kasihan sekali. Mengira bahwa ayat-ayat yang dibaca itu mendukung mereka. Lihat ayat ini. Kita adalah generasi 554. Masya Allah. Generasi 554 itu generasi menyertai minkum andinihi fasofa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah la yakhafuna lawma la'im. Kami itu kalau kalian murtad semua, Allah akan gantikan satu kaum yang lain yang saling cinta mencintai, yang mereka sesama mereka, saling mencintai, keras terhadap orang kafir, berjihad fi sabilillah sampai akhirnya. Mereka kira bahwa itu mendukung mereka. Jadi semua kalian kafir sehingga mereka digantikan oleh Allah sebagai kaum yang baru. Menyerta minkum kalau kalian murtad Allah akan gantikan satu kaum. Kitalah kaum 554 katanya. Khonibina azakumullah. lahum. Mereka kira bahwa itu untuk mereka. Wahuwa alaihim. Padahal ayat itu membantah mereka. Menyalahkan mereka. Apa yang mereka kerjakan bukan jihad. Karena jihad itu tidak melawan muslimin. Tidak mengacaukan negeri muslimin. Tidak menakut-nakuti kaum muslimin. Jihad itu memerangi orang kafir yang harbi. Bukan kafir mu'ahad. Bukan kafir dimmi. Bukan kafir musta'man. Bukan kafir dalam keadaan terikat perjanjian tidak sembarangan masalah jihad, ada fikihnya. Setiap bab-bab fikih ada fikhul jihad. Ada. Kemana mereka ketika taklim fikih? Kemana mereka ketika dibahas bab-bab fikih tentang siapa yang boleh dibunuh dan siapa yang tidak boleh dibunuh? Di mana mereka ketika dibahas kafir mana yang boleh diperangi dan kafir mana yang tidak boleh diperangi? Di mana mereka? Hadir atau tidak hadir? In kunta tadri fatilka musibatun wa in kunta la tadri fal musibatu a'zam. Atau terbalik. In kunta la tadri fatilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu a'zam. Kalau engkau kalian tidak tahu musibah. Orang nggak tahu fikih jihad mau jihad. Musibah. Wa in kunta tadri fal musibatu a'zam. Kalau ternyata kalian tahu berarti musibahnya lebih besar. Kenapa? Karena sudah tahu mereka tentang. Sudah tahu anak kecil nggak boleh dibunuh, nggak tahu orang sipil nggak sudah tahu orang sipil nggak boleh diperangi, sudah tahu kafir yang dimi muahad nggak boleh diperangi. Kenapa kalian perangi? Kenapa kalian ledakkan di pasar-pasar? Kenapa kalian berbuat seperti itu? Padahal kalian tahu, musibah musibatu alam Kau muslimin yang saya hormati. Maka kita sudah mendapatkan beberapa ciri-ciri keekstriman yang pertama ketika mereka beramal tanpa fikih dari para ulama, tanpa ilmu. Yang kedua mereka menghalalkan darah kaum muslimin dengan dosa-dosa besar. Yang ketiga mereka berlebihan dalam ibadah. Ibadahnya kata Nabi mengalahkan ibadah kalian. Salatnya mengalahkan salat kalian. Puasanya mengalahkan puasa kalian. Oh berarti hebat dong. Salah. Kalau masalah agama bukan lebih banyak lebih benar, tidak. Allah Subhanahu wa taala menyatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang bagus amalannya? Bukan yang banyak amalannya. Tidak diukur dengan banyak atau sedikit. Diukur dengan kebenaran. Cocokkah dengan sunnah atau tidak? kurang dari sunnah, kurang sempurna. Melebihi sunnah, melampaui batas. Lebih dari apa yang diajarkan oleh Nabi, ekstrim, melampaui batas. Kurang, ya tidak sempurna. Maka yang namanya agama diukur dengan ittiba, diukur dengan ngikut Rasulullah SAW. Maka sabarlah di atas sunnah. Walaupun mereka mengajak demikian dan demikian, kita katakan hati al-hadis. Ya, sampaikan hadisnya, sampaikan dalilnya. Dan apa kata para ulama tentang hadis tersebut? Agar kita selamat. Qala diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Umamah. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu mengalami masa-masa fitnah Khawarij. Dan beliau sudah tua. Sehingga berjalan dituntun oleh seorang tabi'i yang mulia, yaitu Abu Ghalib. Berjalan ke masjid Damaskus, didampingi oleh Abu Ghalib. Abu Ghalib meriwayatkan bahwa ketika beliau memasuki masjid, melihat di tangga-tangga masjid ada kepala-kepala manusia. Kepala khawarij yang dihukumati oleh penguasa. Dia masuk ke masjid, Salat dua rakaat. Setelah itu beliau berdiri menghadap kepada kepala-kepala tadi. Dan menangis. Meneteskan air mata. Abu Ghalib bertanya kepadanya. Mengapa engkau menangis? Kamu tidak lihat kepala-kepala ini? Syarrul qatla tahta adimis sama. Ini adalah sejelek-jelek bangkai di bawah daungan langit. Dicerca Sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Kata Abu Ghalib, tapi kenapa engkau menangis? Kalau mereka itu adalah bangkai-bangkai atau mereka adalah sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit, kenapa engkau bersedih? Kenapa engkau menangis? Ya, Aku menangis. Karena mereka tadinya orang-orang yang di atas Islam, Tadinya mereka di atas kebenaran. Bagaimana syaitan bisa menyeret mereka sampai menjadi seperti ini. Taqra'ul Quran? Apakah kau baca Quran? Maksudnya apakah kau hafal Quran? Iya. Coba baca. Ayat Allah Subhanahu wa taala. Disuruh untuk dibacakan. Ayat Allah Subhanahu wa taala tentang masalah mutasyabihat. Bahwa Al-Qur'an diturunkan dalam keadaan ada ayat-ayat mutasyabihat, ada ayat-ayat muhkamat. Sedangkan yang muhkamat Allah sebutkan sebagai ummul kitab. Wa ukharu mutasyabihat dan yang lain ada yang mutasyabihat. Kata Allah, adapun mereka-mereka yang fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' al-fitnah wa ibtigha' at ta'wilih. Bahwa mereka-mereka yang di hatinya ada penyakit, ada kesesatan, mereka cari ayat-ayat yang samar-samar untuk cari fitnah, untuk cari takwilnya. Tahu kalian? Tahu engkau siapa mereka? Kata Abu Umamah lagi haula. Yang dimaksud adalah mereka. Demikian kata Abu Mama yang dimaksud orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat untuk dicari takwilnya itu adalah mereka, khawarij. berarti kita mendapatkan ciri berikutnya bahwa kelompok ekstrim selalu mencari ayat yang samar-samar untuk cari takwil, untuk cari fitnah. Hati-hati. Jangan sampai kita tertipu dengan takwilat batilah. Jangan sampai tertipu dengan tafsir-tafsir batil mereka terhadap ayat Al-Quran. Merujuklah kepada tafsir yang baku dari para ulama. Khususnya dari para ulama salaf. Yang tafsir dengan ma'thur, dengan riwayat-riwayat dari salaf. Seperti tafsir Ibn Kathir dan yang sejenisnya. Kau muslimin yang saya hormati. Karena mereka selalu membawa ayat, tetapi ayat-ayat mutasyabihat yang samar-samar maknanya, kemudian mereka putar balikkan ayat-ayat tersebut. Sampai menyatakan salah satu kelompok disebut dengan kelompok lembaga kerasulan, LK di Bandung sana. Sesungguhnya itu sempalan khawarij, sempalan khawarij, pecahan-pecahan mereka. Kalau dikatakan kul, itu maksudnya kamu, katakanlah. Kalau dikatakan ya ayuhan nabi, maksudnya kamu, wahai nabi. Maka semua panggilan-panggilan itu kepada kamu. Jadi kamu itu seakan-akan rasul. Maka dijuluki lembaga kerasulan. Karena Allah Subhanahu wa taala berkata kepada seluruh muslimin. Maka kalau engkau begini, engkau begitu, maksudnya engkau, kamu. Sampai kepada ayat yang menyatakan bunuhlah mereka. Haitsu wajadtumuhum, bunuhlah mereka dimanapun kalian dapati mereka. Ini mengerikan sekali. Tidak memakai fikih para ulama, la madhab syafi'i, wala maliki, wala hanafi, wala hambali. Tafsirnya terjemah biterjemah. Langsung terjemah diterjemahkan sama dia. Ini mengerikan sekali. Golongan-golongan ini akan menyeret sekian banyak para pemuda kalau mereka tidak dibekali dengan ilmu. Kau muslimin yang saya hormati. Kembali kepada kisah Abu Ghalib. Man ab, aina abuk? Di mana bapakmu wahai Abu Ghalib? Kata Abu Ghalib, terbunuh. Man qatalahu? Siapa yang membunuhnya? Al-Azariqah. Al-Azariqah kelompok Khawarij dipimpin oleh Ibnul Azraq. Qatalahumullah, kata Abu Umamah. Qatalahumullah, semoga Allah memerangi mereka yang membunuh bapakmu. Sungguh mereka ini kila benar anjing-anjing neraka. Oh keras sekali. Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Iya. Karena memang perkara ini perkara besar masalah darah kaum muslimin adalah perkara besar. Abu Khalid bertanya, Ya Aba Umama, apakah ini dari dirimu sendiri? Atau engkau mendengar dari Rasulullah SAW? Kata beliau, kalau ini yang aku ucapkan ini dariku sendiri, idan anda lejeri, kalau gitu aku terlalu berani, terlalu lancang. Aku menyatakan semua ini dari Rasulullah. Aku mendengar tidak sekali, tidak dua kali, tidak tiga kali, sampai tujuh kali beliau sebutkan. Tidak sekali, tidak dua kali, tidak tiga kali, sampai tidak tujuh kali. Artinya sering sekali. Mendengarkan ucapan Rasulullah SAW tentang khawarij. Sudah dikatakan mereka tidak memiliki ilmu. Membaca Quran tidak melampaui kerongkongan. Sudah dikatakan bahwa mereka membunuh muslimin. Sudah dikatakan bahwa mereka kila benar anjing-anjing neraka. Sudah dikatakan bahwa mereka syarrul qatla tahta adimis sama. Khairukum man qataluh. Yang terbaik di antara kalian yang dibunuh oleh mereka. Dan yang terbunuh dari mereka adalah sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Kenapa? Sekeras ini. Ucapan Rasulullah SAW pada Khawarij. Karena efek kerusakan yang ditimbulkan oleh kelompok ekstrim ini sangat besar. Sebuah negara hancur karena mereka. Sebuah negara besar. Kaum muslimin hancur di sekian banyak negeri karena ulah mereka. Dan orang-orang kafir, kalau ingin menghancurkan kaum muslimin di sebuah negeri, mudah bagi mereka. Asalkan ada mereka, ada khawarij. Mereka akan tunggangi Khawarij. Dijadikan sebagai kuda Troya. Dan mereka akan dipersenjatai berapa yang kau perlukan. Akan diberikan dana berapa yang kau perlukan. Karena mereka tahu yang akan diperangi oleh muslimin. Maka terjadilah peperangan muslimin melawan muslimin. Wallahi, wallahi, wallahi. Saya bersumpah dengan nama Allah, saya tidak menginginkan itu terjadi di Indonesia. Wahai kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah merahmati kita semuanya dan merahmati umat Islam di Indonesia ini dan seluruh dunia. Jangan sampai terjadi pertumpahan darah sesama muslimin karena keekstriman dibalas dengan keekstriman. Walaupun kita menyatakan ini salah, ini bid'ah, ini menyimpang, tapi ketika mengatakan mereka halal darahnya, tidak, mereka tidak halal darahnya. Mereka muslimin. Mereka masih sholat. Ucapan kita bahwa ini salah, ini sesat, ini menyimpang adalah nasihat agar mereka kembali. Itu saja. Tidak lebih dari itu. Ikhwani fiddina azakumullah. Kau muslimin yang saya hormati. Kalau kita mendapatkan satu hujah, satu dalil. Dengan ucapan para ulama. Maka kita akan mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Karena itu adalah ucapan Allah dan Rasulnya. Karena itu ucapan para ulama ahli sunnah. Qala dikatakan selanjutnya disebutkan oleh Abu Umamah ayat berikutnya yauma tabyadu wujuh wa taswaddu wujuh. Kamu baca ayat itu? Di hari ketika wajah-wajah Allah jadikan putih dan wajah-wajah Allah jadikan hitam. Dibacakan sampai akhir ayatnya. Hum fiha khalidun. Kata Abu Ghalib, manhum? Siapa mereka? Wahai Abu Umama Yang dimaksud dalam ayat itu. Halal khawarij. Yang dihitamkan wajah-wajahnya adalah mereka. Kaum khawarij. Ini namanya ancaman. Kita tidak tunjuk hidung si fulan dan si fulan. Karena siapa tahu mereka akan berubah di akhirnya nanti dan taubat. Siapa tahu mereka hanya tertipu belum mengerti. Siapa tahu mereka hanya terpaksa karena diancam. Siapa tahu, siapa tahu masih akan ada sekian kemungkinan. Maka jangan kita dengan mudah tunjuk hidung si fulan itu yang akan dihitamkan wajahnya. Tidak bisa. Kaum muslimin yang saya hormati. Ini peringatan dari Abu Umamah. Bahwa kesesatan khawarij membawa mereka nantinya na'udzubillah akan dihitamkan wajah-wajah mereka. Maka selamatkanlah diri-diri kita. Dan selamatkanlah anak-anak kita. Anak-anak muda kita. Didiklah mereka dengan qala Allah wa qala Rasul. Didiklah mereka agar jangan tunduk kecuali dengan dalil. Dengan ucapan Allah dan Rasulnya Qala Muhammad bin Husain al-Ajurri. Imam Muhammad bin Husain al-Ajurri dalam kitabnya Asy-Syariah menyatakan la bagi liman ra'a ijtihad khariji qad kharaja ala imamin adilan kana al-imam aw jairan fa kharaja wa jama'a jama'atan wa salla sayfahu wastahalla qital al-muslimin fala yanbaghi an yughtarra biqiraatihi lil Qur'an wala bituli qiyamihi fi shalah wala bidawami siyamih kata Imam Al-Ajuri hati-hati jangan tertipu siapapun yang melihat seorang khawarij yang memerangi penguasa muslim yang menghalalkan darah kaum muslimin yang menggerakkan massa membawa senjata, memerangi muslimin, maka jangan tertipu dengan solatnya mereka. Jangan tertipu dengan ibadah mereka. Jangan tertipu dengan panjangnya solat mereka atau puasa mereka. Mengapa? Karena Nabi sudah mengisyaratkan. Salat mereka mengalahkan salat kalian. Puasa mereka mengalahkan puasa kalian. Ibadah mereka mengalahkan ibadah kalian. Maka jangan tertipu dengan ibadah mereka kalau mereka sudah terbukti mereka memerangi kaum muslimin. Menumpahkan darah kaum muslimin. fiddina azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Pernah ditangkap 30 orang khawarij Salah satunya memiliki budak. Setelah mereka dihukum mati semuanya, dipanggil. Kamu budaknya si Fulan itu? Yang dihukum mati itu? Naam, iya. Bagaimana menurutmu? Tuhanmu itu. Kata budaknya, demi Allah, aku tidak pernah menyiapkan makan di siang hari. Dan aku tidak pernah menyiapkan tempat tidur di malam hari. Apa itu maknanya? Setiap siang selalu puasa. Dan setiap malam menghabiskan malamnya dengan qiyamul lail. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menceritakan bahwa mereka tebal jidatnya, tebal tangannya karena banyaknya sujud. Mereka kuning kulitnya karena kurang tidur ibadah setiap malam. Itu khawarij. Maka kata Imam Muhammad ibn al-Husain al-Ajurri, kalau sudah terbukti pemikirannya pemikiran ekstrim khawarij, mengkafir-kafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, cukup. Jangan tertipu dengan ibadahnya. Wah, oh, hebat sekali ibadahnya. Jangan tertipu. Dengan salatnya. Jangan tertipu dengan siamnya, dengan puasanya, dan seterusnya. Bisa dilihat dalam kitab syariah di halaman 32. Ibnu Hajar al-Asqalani, imam dari madhab Imam Syafi'i dari madhab Syafi'i Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyatakan bahwa Al-Qa'ad Al-Qa'adah humul khawarij kanu la yarawna bil harbi mereka juga khawarij walaupun mereka tidak berpendapat untuk mengangkat senjata wa yuzayyinuna ma dhalikal khuruj wayahsinunahu. Tetapi mereka menganggap bagus memberontak, menganggap bagus memerangi muslimin, maka mereka juga khawarij. Subhanallah. Ibnu Hajar Al-Asqalani seorang imam ahlul hadis dari mazhab Syafi'i menyatakan walaupun yang tidak mengangkat senjata, kalau pemikirannya pemikiran khawarij, mengkafir-kafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, maka mereka juga sama khawarij walaupun duduk tidak ikut perang. Al-Qa'adah disebutnya. Jadi diantara aliran-aliran khawarij ada Al-Qa'adah. Atau dijamakan Al-Qa'adat. Al-Qa'adat ini khawarij yang duduk, tidak ikut perang. Tetapi yang dibahas siapa yang tidak berbayat pada kita maka dia kafir. Siapa yang tidak mau membaiat imam kita maka dia halal darahnya. Maka dia tidak halal bagi kita dan najis. Ini juga khawarij. Tapi tidak mengangkat senjata. Walaupun tidak mengangkat senjata. Kaum muslimin yang saya hormati. Berarti yang namanya pertumpahan darah dengan pedang itu diawali dengan pemikiran ekstrim mengkafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa besar. Ini intinya malah. Kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah. Balil ajab annahu wujihat ta'an ila Rasulillah. Qila lahu i'dil. Perhatikan. Yang aneh pada orang tadi di masa Rasulullah mengatakan pada Nabi i'dil, berbuat adillah dan Nabi kemudian menyebutkan akan munculnya khawarij, akan munculnya kelompok ekstrim yang begini, begini, begini. Apa yang dilakukan oleh orang tadi? Mengangkat senjata? Tidak. Menumpahkan darah? Tidak. Hanya pemahaman yang sesat. Iqdil. Nabi tidak adil. Apa hukumnya menyatakan Nabi tidak adil? Sudah sampai tingkat kufur. Mencerca Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam bahkan membentak Rasulullah dengan kalimat adil berbuat adillah dengan mata yang melotot dengan urat leher yang terlihat dengan muka yang memerah marah maka kata Syekh Ibnu Utsaimin selanjutnya maka setiap pemberontakan dengan pedang pasti dimulai dengan pemberontakan dengan lisan mengkafirkan penguasa, tauhid, halal darahnya. Tauhud halal darahnya. Tauhud halal darahnya. Itu cukup. Itu cukup. Padahal mereka masih sholat. Masih puasa. Masih haji. Apa yang akan kita katakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sholat mereka? Ketika para ulama dipimpin oleh penguasa yang zalim. Bahkan anak buahnya, pemegang tentaranya, lebih zalim lagi. Setiap khutbah aku melihat kepala-kepala yang ranum yang siap aku petik. Dan turun dari mimbar, dia panggil fulan-fulan dipenggal di hadapan umum. Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thaqafi. Kata para ulama bualim. Apa kata para ulama ketika dipanas-panasnya oleh khawarij? Kenapa nggak kita lawan? Kenapa nggak kita? Bagaimana pendapat kalian? Kalau kemudian dia dalam sholatnya menyatakan astagfirullah, astagfirullah. Bagaimana pendapat kalian? Lihat ya ibn azakumullah. Bagaimana pendapat kalian kalau dia ketika sholatnya berkata astagfirullah. Rabbik firli, Rabbik firli. Kemudian Allah ampuni. Kemudian kita bunuh. Ini pandangan para ulama. Karena zahirnya mereka dalam keadaan muslim. Sholat. Maka kezaliman, walaupun itu perbuatan yang sangat jelek, tidak mesti menjadikan seorang jadi kafir. Tidak mesti menjadikan seorang menjadi kafir. Maka sabarlah. Sabarlah di atas sunnah. Walaupun yang memimpin kalian adalah budak dari Habasyah. Mujadda'ul atraf. Zalim fajir. Isbiru. Hatta talaqawni alal hawd. Ini bukan ucapan saya, ucapan Rasulullah SAW. Isbiru hatta talaqawni alal haud. Sabarlah sampai kalian bertemu aku di telaga haud nanti dalam jannah. Ya Rasulullah. Yang kami maksud penguasa yang begini dan begitu. Fadakara syar. Para sahabat menyebutkan kejelekan-kejelekan. Maksud kami yang begini dan begitu. Isbiru. Sabarlah kata Nabi. Sabarlah sampai kalian bertemu aku di telaga haud. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang lebih kuat dari doa. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma hdihim. Ya Allah berilah petunjuk pada mereka, perbaikilah mereka, gantikanlah dengan orang yang lebih baik dari mereka. Dan itu ciri-ciri ahli sunnah. Mendoakan kebaikan untuk penguasa. Kata Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarh Sunnah. Ciri-ciri ahlul bid'ah, ahlul dalal mendoakan kejelekan untuk penguasa. Kalau ciri-ciri Ahlul sunnah mendoakan kebaikan untuk penguasa. Fudhal ibn Iyad nyatakan kalau aku punya satu doa, aku akan doakan penguasa. Kata murid-muridnya, apa engkau tidak mendoakan dirimu sendiri? Ya. Kalau aku doakan diriku sendiri, hanya aku yang dapat. Tapi kalau aku doakan penguasa, penguasa jadi baik, maka akan baik pula dengan kebaikan penguasa seluruh rakyatnya termasuk aku di dalamnya. Ini kecerdasan para ulama. Faqih, fuqaha, kalau aku doakan aku sendiri, ya hanya aku yang dapat kebaikan. Tapi kalau aku doakan penguasa dengan kebaikan, penguasa jadi baik, maka seluruh rakyatnya ikut menjadi baik dan akan mendapatkan kemakmuran dan kita akan termasuk mendapatkan kebaikan di dalamnya. Masya Allah. Demikian pula Ibn al Mubarak, demikian pula para ulama yang lain menyatakan doakan mereka dengan kebaikan.